Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad. Apa yang telah diwahyukan Allah? Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, عندها جنة المأوى yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidrotil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya لقد رأى من آيات ربه الكبرى Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. أفرأيتم اللات والعزى Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza ومناة الثالثة الأخرى dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki, dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan dan hanya bagi siapa yang dia kehendaki dan dia ridhoi. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga. الذين يجتنبون كبائر كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu. Sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran, dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya? أعنده علم الغيب فهو يرى apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib, sehingga dia dapat melihatnya. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. وأن سعيه سوف يرى dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. ثم يجزاه الجزاء الأوفى Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. وأن إلى ربك المنتهى dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. وأن عليه النشأة الأخرى dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang Syi'ro. Dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum Ad dahulu kala dan kaum Samud tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى Dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan perahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu, أزفت الآزفة yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. ليس لها من دون الله كاشفة Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. أفمن هذا الحديث تعجبون Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Sedang kamu lengah darinya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah dia.